Tapi di sini nah ada tulisannya sebenarnya. Tulisan dari bahasa Arab dulu kita ajarkan di Damat. Hei bahasa Arab gimana? Kita bacakan terjemahannya. Hamzah bin Habib Az-Zayyad. Abu Umar Al-Kufi At-Taimi Ini Hamzah bin Habib. Nah, Habib ada yang, ini? Hah? Eh? Dah pulang? Pindah pulang? Hamzah bin Habib Az-Zayyat. Lahir pada tahun 80, meninggal tahun 1506 Hijriah. 156. Kita ulang lahir tahun 80 meninggal tahun 156. Sudah berapa tahun yang lalu berarti? Hah? Sekarang 1400 berapa? 1400 berapa sekarang? 36. Nah, sudah 1000 tahun lebih. Nah. Wakana imamun nas sudah nanti eh, dengarkan aja termasuk imamnya manusia wal qiraah dalam qiraah bil Kufah setelah Asim dan amas dia termasuk seorang yang sikoh hujjah seorang yang diridhoi seorang yang lurus dan kita kitabullah mujawidan jadi bagus bacaannya arifan bil faraid wal arabiyah dia berilmu tentang ilmu faraid dan bahasa Arab. Hafizan hadis hadis, an abidan khasi'an. Dia seorang yang hafal hadis, orang yang wara, ahli ibadah, yang khusyuk, yang zuhud, taat kepada Allah. Tidak ada bandingannya. Dia termasuk yang mendatangkan minyak dari Irak menuju Helwan. Ini termasuk usahanya yang dilakukan adalah mengambil minyak dari elok kemudian dibawa ke holwan. Dan juga mengambil juben dibawa ke Kufah. Berkata Abu Hanifah, dua perkara engkau mengalahkan kami dan kami tidak. Nah, mendebatmu yaitu Al-Qur'an dan ilmu faraid. Jadi tidak tertandingi di sini dari sisi Al-Qur'an dan faraid. Berkata gurunya Ibnu Amas Sulaiman, "Idza ra'au hadza habul Qur'an." <clears throat> Kalau Amas melihat Hamzah bin Habib Az-Zayyad dikatakan di sini habul Qur'an, ini tintanya Al-Qur'an. Waqala Hamzah wa qara'tu min kitabillah illa bil asar. Aku tidak membaca kitabullah kecuali dengan asar. Jadi ada jejaknya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa kira Hamzah bid'ah. Nah, banyak yang ada sektahnya itu. Tapi yang jelas para imam terdahulu mengakui nah, dia ahli Al-Quran dan tidak membaca kecuali dengan jejak. Yang terlalu banyak ini, terjemahnya banyak sekali. Yang jelas dari bacaan Al-Qur'annya itu sampai kepada Ali dan sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Kita ambil ringkas saja, masih banyak terjemahnya. Tapi sekarang usul kiraah Hamzah tentang usulnya. Kalian bisa nulis di sini. Yang pertama mat wajib dan jais dibaca enam. Dia harus dibaca dengan enam harokat. wajib dan jais itu harus enam. Yang kedua, yusir al-isti'adah. Dia tidak mengeraskan isti'adah, tidak. Dia cukup alhamdulillah. Dia tidak mengeraskan suara isti'adah. bayi terkubas malah baina suratain. Dan meninggalkan basmalah. Dia tidak membaca basmalah di antara dua surah. Kemudian tentang ismam, masalah ketiga ismam terbagi menjadi tiga. Yang pertama kalimat as-sirat dan sirat. As-sirat dan sirat. untuk kholaf di semua tempat. Kholaf di semua tempat. Sedangkan khalat fi awal Fatihah, di awal Fatihah saja. Bi khulfin anhu setelah dengan khilaf darinya. Jadi kadang baca az-zirata, kadang as-sirata. Tapi kalau khalaf itu di semua tempat. Jadi kata-kata as-sirat ataupun sirat dibaca ihdinas ziratal mustaqim. Nah, az-zirata. Mafhum kalam? Yang kedua, setiap shot yang harakatnya sukun. dan setelahnya dal setiap sod yang berharakat sukun setelahnya dal ini kayaknya perlu ditulis ya enggak ditulis lambat seperti asdaku Contoh kedua, yasdifun. Coba kita baca. Waman azdaku minallahi qila. Sama-sama. Waman Nah, jadi setiap saat sukun setelahnya dal. Yazdifun. Sama-sama. Yazdifun. Nah, baca azdak. Yazdifun. Kemudian sad yang ketiga pada al musaytirun dan bimu bimusaytir. Ini yang ketiga. Dibaca al-muzaytirun sama-sama. Al-muzaytirun. Nah. Lasta 'alaihim bimuzaytir. Sama-sama. dijelaskan kemarin, perhatikan alaihim menjadi alaihum di semua tempat. Alaihum. Lasta alaihum bimuzaytir Sama-sama. Masih ada yang baca alaihim. Taib ini tentang ismam. Berikutnya tentang imalah. Terbagi menjadi tiga. Kalau sebenarnya cukup dua sebenarnya. Ya. Sebenarnya cukup dua aja. Yaitu kubro dan sugro. Kubro dan sugro. Kalau yang kubro itu dibaca E. Yang suro dibaca E. Seperti waras kemarin. Taib. Sekarang yang kubro. Imalah yang kubro. Dibaca apa tadi? Dibaca E. Nah. Terbagi menjadi banyak sekali. Yang pertama, setiap alif yang berubah menjadi ya. Yang berubah menjadi ya baik dalam ism ataupun fi'il. Seperti al hudi mu se itu apa itu isim atau fi'il? Isim yang fi'il seperti adne. Adna menjadi adne. Kemudian ate. Nah, Ata menjadi ate. Kita berikan contoh. Hal Ate hadisu Musa. Sama-sama. itu lagi berubah. Pokoknya setiap yang ditulis dengan ya, aslinya alif saya tulis dengan ya, itu semua dibaca dengan imalah. Yang kemarin kita baca di wars itu dibaca apa? Baca imalah suro, kita membaca imalah kubro. Yang kedua, Jika wawu itu lebih dari tiga huruf. Ya aslinya wawu tapi sudah berubah menjadi tiga huruf. Seperti yata zakka, zakkaha. Menjadi yarda, yatazakki, zakkiha. Nah. Ya, wawu yang sudah lebih dari tiga huruf. jadi zakawan, aslinya wawu ya enggak. Nah, menjadi zaka, zakawan. Berikutnya pada wazan fa'ala dan fu'ala. Wazan fa'ala dan fu'ala. Pokoknya mengikuti itu. Yang fa'ala seperti yatama nasara. Maka menjadi yatame. Sama-sama. Nah. Contoh kedua, nasari. Sama-sama. Yang wazan fu'ala seperti kusala dan usara. Nah, kusala dan usara menjadi kusale sama-sama Demikian pula usari. Usari. Nah. Yaitu yang yang ketiga. imalah yang ketiga. Setiap yang mengikuti wazan fa'ala dan fu'ala. Ini artinya rumit. Jangan dikira enteng. yang main-main tidak bisa. Yang main-main tidak akan bisa baca. tengok-tengok sana sini ngelamun doeh bagaimana <laughs> nggak bisa harus sungguh-sungguh tulis Saya nah, saya mobil itu marah-marah kalau ada santri tidak nulis itu ini bukan santri tapi orang yang duduk di warung kopi ada rekamannya itu Aina daftar Aina daftar Gimana daftarmu Nah, begitu. Karena suruh keluar, nggak punya daftar, Suruh keluar. Ini bukan santri. Yang keempat, setiap alif yang tertulis di musaf dengan ya. Setiap alif ditulis dengan ya. Sudah, gitu aja. Baik dalam ism ataupun fi'il. Seperti asa asa ya asafa nah asa ya asafa kemudian anna menjadi anni nah ya hasrata menjadi ya hasrati Kayaknya keliru nih macam ini. Dan juga mata, mata, jadi mati. Kecuali lima kalimat, kecuali lima kalimat tetap dibaca fathah, yaitu ila yang pertama, kedua hatta, yang ketiga lada, Yang keempat, ala. Yang kelima, ma zaka. Ya, tetap dibaca fathah, tidak boleh kita baca dengan ali, hati, tidak boleh. Lada ila hatta ala mazaka. Berikutnya adalah mat alifat. Apa mat alifat kemarin? Dan kemudian kalimat apa? Mat alifat kemudian kalimat apa? Siapa yang tahu? Hayun tahur. Nah. Kecuali pada kaf haya ain sod hanya ya yang dibaca imalah kalimat alifat terkumpul dalam kalimat hayun tohur itu dibaca imalah kecuali pada kaf haya ain sod itu yang dibaca imalah hanya yaknya hanya tidak hanya dibaca imalah coba kita mencontoh alif lam re sama-sama tehe sama-sama yesin Adapun awal surah Maryam hanya yaknya kaf ha ye ain sad sama-sama sudah سنفهم ده حميم sama-sama ya, Hayun tahura Ha sudah Ya sudah Ta sudah Ha sudah Ra sudah Sudah lengkap ya enggak Udah mahum bisa difahami bisa ya, tenang apa ora ya. <laughs> Asdaku dibaca apa? Asdaku. Bimusaitir dibaca apa? Bimusaitir. Al-musaitirun dibaca apa? al musaitirun Ila dibaca apa? Ila apa ile? Nah, ini jangan sampai ile ini. <laughs> jangan dibaca. ini. Tetap ila tetap. Enggak boleh ile. Nah. Tapi sampai sini habis waktunya.